السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد Ikhwani wa akhwatifillah Kita akan lanjutkan pembahasan tentang muamalat Pada pertemuan yang lalu telah, telah kita jelaskan salah satu kunci yang penting dalam muamalat yaitu al-gharad. al Ini kunci penting. Karena banyak muamalat yang mengandung unsur gharad dan dia diharamkan. Buku harta haram menurut kontemporer saya susun kenapa yang haram yang dibahas Ustaz bukan yang halal siapa yang bisa jawab selain yang haram halal. Sama juga selain yang halal haram, pelajari aja yang halal. Apa? Yang halal antum suka. Ya. Ya, terima kasih. Jadi Masya Allah luar biasa beliau boleh pulang udah ada dapat ilmu <laughs> kali atau duduk di samping di samping ya <laughs> subhanallah ya betul al aslu fil muamalat al ibahah hukum asal muamalah tidak boleh maka bila anda lihat muamal ini tidak mengandung unsur yang diharamkan merem mata anda yakin ini sudah boleh walaupun tidak ada nas syar'i tentang muamalah tersebut Anda jual beli beras. Ada nas syar'i tentang jual beli beras? Hadis Nabi ada tentang jual beli beras? Tidak ada. Al-Quran ada tentang jual beli beras? Tidak ada. Maka lihat Muamalat yang ini termasukkah dia dalam muamalat yang diharamkan atau tidak? termasuk dalam muamalat yang mengandung riba atau goror atau godoh atau tidak bila tidak merem pasti ini hukumnya halal maka karena itu mempelajari yang haram ini kunci sebetulnya ketika buku ini terbitan pertama hampir sekarang sudah terbitan yang ke-8 ya. ketika terbit pertama ada salah seorang teman dulu kuliah di Yogyakarta dia bilang, "Akhi, ini buku antum menakutkan." Kenapa Ustaz menakutkan? Iya. Kalau orang punya masalah dalam transaksi amalnya dia, pekerjaannya dia, cari hartanya, tinggal baca daftar isinya. Dibaca. Di sini ada namanya pajak hasil kesaliman haram. Udah tutup, nggak mau baca. Tapi sudah tahu haram. Menakutkan. Ada lagi namanya yang kerja di bank. Jadi ke bank, bank konvensional masuk riba harta haram. Tutup, nggak mau baca. Udah haram. Akhirnya kan ada ilmu kata dia. Tujuan saya menulisnya seperti ini bukan tujuannya agar menakut-nakutkan orang. Tetapi juga tidak salah kalau dia jadi takut. Bukankah tugas para Rasul Bashir wa Nadira memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beramal soleh dan memberi peringatan dan kabar takut kepada orang-orang yang terlanjur berdosa untuk kembali kepada Allah Jalla Jalla. Tetapi lebih dari itu tujuannya adalah ini sebagai kunci sehingga kakak kelas saya waktu S3 di Jamiatul Imam dosen Jamiatul Imam di Mas Saudi dia dalam disertasinya tentang akad transaksi antara bank syariah dan dengan bank lain di awal pengantar disertasinya ini dia cetak dengan judul buku sendiri Judulnya Ritaj Al-Mu'amalat Tahu arti Ritaj? Ritaj apa artinya? Maklum Arabi atau maklum? Mafi maklum Arabi kita Hotel Ritaj Ya, hotel Ritaj Ritaj Al-Mu'amalat berarti hotel Mu'amalat Enam hotel, baik Nama hotel juga ada research. Nama orang juga ada atau tidak? Ada nama orang, ada orang yang dia nama research, kan Richard apa Richard? Richard berarti kunci. Jadi kunci itu bukan miftah saja ya. Dalam bahasa ada katanya Richard. Jazakallah khairan. Ini kunci Richard kajian. Bismillah. Zam-zam kan Pak ya? kunci Muhammad dalam karya ini karya ilmiahnya ini yang berjudul kunci Muhammad ini ternyata bagian pengantar dari disertasinya yang di situ dia jelaskan hal-hal yang menyebabkan sebuah muamalat diharamkan. Karena hukum asal muamalat adalah boleh, maka bila Anda tahu yang haram dan aplikasinya merem sudah. Sisanya pasti halal. Dan bila ternyata ada yang haram dalam amalat yang Anda buat tersebut, ah, maka tinggal diperbaiki haramnya tadi menjadi dia halal kembali. Maka oleh karena itu, untuk mencari solusi dalam sebuah muamalah tadi adalah Anda mengetahui atau tidak ada unsur haramnya atau tidak. Bila Anda tahu, coba ini minta dihilangkan, kembali kepada hukum asalnya boleh. Walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lalu kalau Anda mengatakan bukan karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rad. Bagaimana Anda Muhammad sedangkan tidak ada amruna? Bang apakah ada mata Nabi? Walaupun bang syariah ada atau tidak? Hah? Bank syariah ada atau tidak di masa Nabi? Tidak ada. Berarti tertolak dong syariat. Ya? Hah? Bukan masalah ibadah, betul. Man amila amalan karena hukum asal amal berbeda dengan asal asal ibadah. Asal ibadah adalah sulfid ibadat al-hadar beribadah kepada Allah pada dasarnya tidak boleh kecuali ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di luar ini untuk muamalat khususnya perniagaan, ya ini tidak perlu ada contoh dari Nabi. Bila ada contoh dari Nabi, tidak bisa anda hidup. Baik. Apakah ada contoh Nabi kerja di pesan minyak? Hah? Anda atau tidak? BTB anda kerja di pesan minyak. Jawab ya, kalau kita pulang cepat. Karena hukum asal muamalat berbeda dengan ibadah berbeda dengan ibadah. Ini penting menjadi perhatian kita sehingga fokus kita mempelajari mana yang diharamkan bukan tujuannya untuk menakut-nakuti orang. Ya, tapi tujuan intinya untuk menyelamatkan orang dari yang haram, kemudian memberikan solusinya. Maka solusinya buang yang haram ini jadi halal dia. Gampang solusinya kan? Ya. Selesai dua ceramah saya. Ada solusi Nah, ya. Solusi syar'i dalam berinvestasi, ya. Solusi syar'i transaksi haram jadi halal. Gampang jawabannya, buang yang haramnya jadi halal dia. Karena hukum asal muamalah adalah boleh. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas masalah tentang gharar tadi malam ya. Masih ingat? Masih ingat atau tidak? Masih ingat? Insya Allah. Boleh tes Insya Allah juga coba dari kanan silahkan coba dulu yang mau tangan dari kanan ini apa namanya post test apa namanya post test apa namanya kalau sebelum mulai pelajaran dan tes dulu pretest cek eh, pre-test sebelah kanan siapa yang siap diuji tunjuk tangannya kalau nggak saya tunjuk semuanya nanti Hah? Tonton, Pak Tikno. Karena nanti bawa air, jadi ketahuan jawabannya betul atau salah. <laughs> kalau saya hadiahkan ke Pak Tikno, tapi ini kalau ya. Pak Tikno, ini Anda tahu isinya? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Gara atau tidak ini? Gara. Saya hadiahkan kepada Anda. Sahkah akad yang mengandung orang ini? Kenapa sah? Bukankah baru diharapkan Nabi? Karena akadnya di hadiah, tidak ada imbalannya dari beliau. Artinya, kalau dia terima, walaupun tidak bagus sisinya, untung atau rugi dia? Untung dia. Oh, kenapa tidak? Tasnya aja udah untung dia, <laughs> isinya lagi. Ya kan lah. Ya, tasnya sudah untung kan pernah dipakai oleh Ustaz Erwandi untungnya lo alam masalah harga ada tanda tangan di dalamnya ya Insya Allah Baik, lulus lulus boleh pulang <laughs> itu pulang tadi malam kerja tadi malam ya, dan tengah-tengah siapa yang saya ditanya saya yang saya ditanya Tandi, siap Tandi, dari Bogor siap ditanya siap Insya Allah tiket pesawat Anda beli dari Qatar ke Indonesia atau dari Indonesia ke Qatar. Kalau Anda jatuh dari pesawat, ada asuransi atau tidak? Ada. Berarti dalam tiket ini sudah ada asuransi. Ya. Ketika Anda beli tiket sudah ada asuransinya. Asuransi dengan moral atau tidak? Moralnya besar sekali sama dengan judi. Berarti dengan demikian Anda beli tiket berarti juga membeli asuransi yang mengandung judi. Nah, bolehkah Anda beli tiket pulang ke Indonesia? Horor berarti boleh. Ah, anda bukan pengen jatuh. Kalau tujuan utamanya pengen jatuh dapat asuransi besar, ini boleh atau tidak? Tidak, boleh. Dan berdosa juga <laughs> enggak. Siapa yang menjamin Anda jatuh hidup sehingga dapat asuransi? <laughs> Karena akad sini gorornya ada dan pengikut dan akad orang mengikut boleh juta baru fil gharari ma fit ma fit ma fit tabi'i wa laysa bil matbu' dibolehkan gharar bila dalam akad yang mengikut bukan yang diikuti. Tuh. Masya Allah. Apa dalilnya bahwa horor dan begitu boleh? Silahkan jawab ini semua, semua bisa jawab. Gak ada hadiahnya, Misalnya ada. Kalau di itu ada hadiah. Lo hadiah ada kajian sebelum baik kritis atau postesnya, ya ada hadiah. Ini mau dihadiahkan? Ini ya, mau dihadiahkan tidak? Ah, Bisa ada hadiah. Yang ada mungkin hadiah. Gak boleh. Emang gak boleh kalau kasih hadiah. Horor, riba, haram. Baik. Biasanya ada ya. Kalau alam. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa mengulangi pertanyaannya dulu? Apa pertanyaan tadi? Dalil kalau mau mengikut boleh. Kalau kita beli tiket pesawat yang ada asuransinya yang nisbahnya mengikut kepada tiket itu boleh. Mana dalilnya bolehnya? Silahkan. Enggak ada yang bisa? Iya, itu pengikut. Dalil-dalil itu apa? Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Salam. Ada yang bisa? Apa? Sapi yang Kenapa? Sapi yang Sapi hamil atau sama saja. Terus bagaimana sapi bunting ini? Jual daging, janin. Ya. Iya, masya Allah luar biasa. Siapa namanya Pak? Pak Arif. Dan nikah atau belum? Istri di sini. Istri di sini. Ya. Kalau ilmunya banyak boleh nikah lagi. Betul, betul ya. Betul. Tapi masalah keinginan tergantung kepada beliau dan bagaimana diskusi dengan istrinya. Betul, boleh nikah lagi. Tidak banyak pun ilmunya boleh nggak nikah lagi? Hah? Boleh kalau oleh Allah. Apalagi ilmunya banyak. Saya ingat dulu pada profesor saya orang Saudi dari Janur Korea Selatan. Istrinya tiga. Ketika saya cerita dengan dia, Kenapa tadi biasa? Syekh? Tadi ya, saya tamat S1, nikah satu. Ketika S2 disuruh nikah lagi, ada orang tua saya nikah dua. Ketika sama doktor S3 nikah lagi tiga. Jadi S3 itu tiga. Sekarang saya nunggu profesor sehingga dapat jatah empat. Jelas? Nanti S berapa? Yang S teler, kalau S teler ini kan S teler eh satu mukanya satu nah, Masya Allah betul-betul ke satu <laughs> mukanya satu menunjukkan penakut untuk ngambil S2 <clears throat> Ya, masya Allah betul. Karena orang yang mengikut. Kalau menjual janin saja tidak boleh. Tetapi membeli induk yang sedang bunting boleh. Dalil yang lain, ada misalnya dalil yang lain. Kalau bisa dari dengan ini silahkan dia lagi. Kalau sudah nikah. Gak berani antum jawab. Saya tahu teman orang Indonesia itu takut disuruh nikah. Laki-laki takut disuruh nikah, ya kan? Saya tahu karena saya orang Indonesia juga. Hanya sama <laughs> dengan yang bertanya juga. ya. Dalil yang lain Rasulullah SAW mengatakan Manibta abdan falahu maluhu ah famaluhu lilladzi ba'hu Kemudian hadis Rasulullah SAW juga tentang uh, eh, Nahil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an bayi timar qabla budu istilah. Rasulullah melarang menjual buah-buahan sebelum matang dan masih di pohon, masih masih muda di pohon itu masih belum matang dijual dilarang Rasulullah SAW. Tapi kalau anda jual tanahnya dan pohon itu sedang berbuah dan belum matang, boleh nggak menjual kebun ini? Boleh, karena status yang horor dari buah tadi mengikut ke atas. Paham? Maka horor yang mengikut boleh orang tidak tidak mutlak diharamkan seperti riba dan ini kunci penting dalam muamalat sehingga anda tidak takut dan tidak bingung bila ada muamalat yang mengandung unsur haram. Ada beberapa permasalahan haram mungkin yang belum ditanyakan dan ini ada dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Kalau di Indonesia umpamanya, Allah paham kalau di kota saya nggak tahu. Di Indonesia makan di warung Padang itu dihidangkan makanan di depan anda kan? Kalau anda nggak pesan, iya atau tidak? Iya. Pada saat anda makan ini, tahu nggak harga masing-masingnya? Tidak. Lalu anda ambil, anda ambil, anda ambil, lalu anda makan. Pada saat Anda makan ini goror atau tidak? Karena tidak tahu harganya. Hah? Gharar. Berarti ini berdosa makannya. Sah atau tidak akan yang mengandung gharar? Hah? Rasulullah melarang nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an gharar. Nabi melarang jual beli gharar. Sekarang Anda membeli makanan gharar. Harganya tidak Anda ketahui ah Gorongnya kecil Kata siapa kecil Karena makan padang <laughs> Kalau anda di perjalanan jarak jauh dengan di kota beda Di kota saya satu dengannya kadang berbeda Ya yang lain Yang kecil bagus usahanya untuk pembenaran tapi belum benar karena yang kecil, katanya kecil, atau kaget, oh segini, sering kan atau tidak pernah terjadi atau tidak Anda makan, setelah makan, lah kok segini, pernah atau tidak? Hah, apa? Ya? Berarti bukan kecil. Yang lain saya bisa jawab. Bagi yang tahu sudah biasa, tidak orang betul. Tapi apakah semua orang seperti anda tahu? Tak. Anda bagi yang tahu juga. Kalau dia berpindah kota, tahu lagi di harganya. Nanti ngomel saya kemarin makan di Jakarta nggak sebesar mahal. Pak itu Jakarta, ini Irian Jaya. <laughs> Harga makanan barang sih lebih mahal. Bumbunya dari Jakarta soal. Baik, siapa yang bisa jawab? Intinya boleh atau tidak makan warung Padang? Walaupun ada gharar, kalau Anda makan di di warung uh, apa fast food siap saji KFC dan lain-lain itu bayar dulu atau makan dulu? Bayar dulu. Ini yang lebih sesuai syar'i sehingga tahu Anda harga tidak ada horor. Ya atau tidak? Setelah Anda bayar, baru Anda makan. lu Anda makan nggak jadi Anda bayar. Ini lebih bagus sesuai syar'i. Subhanallah. Masa orang kafir lebih ngerti daripada orang pandang syar'i yang tidak ada horor. Tapi kan lebih fair kan? Ya, ada katanya ini gitu. sudah dimakan anda baru ternyata ketipu. Baik. Berarti makan orang Padang boleh atau tidak? Hah? Masih boleh juga, walaupun ada korannya Karena hukum asal muamalah boleh betul, tapi kan kalau tidak ada koran dan sini koran kan ada wadah ya. Siap. darurat kaya. Darurat namanya. Definisi darurat bila tidak dilakukan akan hilang nyawa. Mati anda kalau tidak makan orang padang. Hah? Nah, kalau tidak dilakukan hilang nyawa atau hilang salah satu lima yang doruri yang penting selain nyawa hilang harta bangkrut anda kalau makan kalau nggak makan orang padang tidak. Tidak. Yang lain. Tidak ada niat saya untuk menjelek-jelekan orang Padang karena saya orang Padang sendiri. Tapi masalahnya Anda tahu halal atau haram atau tidak? Padang. Setelah dibayar hilang gorengnya betul, tapi Anda tertipu kan? Dengan membayar itu ya, setelah Anda tidak bisa ber... Ini nggak ada lagi, kalau sudah dimakan, reda tidak reda, dan bayar. Ya atau tidak? Sudah tidak ada keredaan Anda. Itu nggak reda, Anda udah makan tentang lima, saya nggak reda. Sekarang bisa jawab. Jadi orang yang Ah, bagus. Jadi kalau tidak tahu Anda makan padang ketika disediakan itu, Pak, kalau makan kayak ini berapa? Kalau sepiring sekian, kalau satu berapa? Kalau cabenya dong berapa? Hah? Baik. Yang ini berapa? Iya, gini jadi 10 menit sudah. Paling <laughs> pelayan padangnya, Bapak mau makan atau ingin bikin warung padang baru nih, ya, itu <laughs> harganya. Bagus, bagus, tetapi tidak realistis. Bagus, bagus yang lain sehingga tidak ada warna betul atau pak saya makan nasi singkong saja biar cuma satu pertanyaan saya ini berapa kalau makan singkong sama nasi saja nggak pakai kuah pakai yang lain sehingga tidak ada warna tapi apa karena makan contoh nyicip kuah yang ini nyicip ini satu itu baik silakan yang lain Fadal Syekh terus Makanan ini memang jelas harganya ya Syekh. Ya. Ayo silahkan di sana. Ya. Goreng sedikit. Uh, muhawalah bagus usaha yang bagus tapi namanya belajar bisa salah bisa betul tapi kali ini salah gak ada masalah kan salah namanya belajar asalkan jangan berfatwa aja anda salah unsur gharornya sedikit karena sedikit dan mengikut tidak sedikit unsur gharornya besar unsur gharor dalam padang itu sehingga tersering anda kaget saya segitu. Pernah sama sama nanya segitu, Pak. Ini padangnya asli, yang itu padangnya buatan Jawa. Saya bisa tanya. Nyerah. Tapi kita ini review kan ini baru merujakan kan ya. Karena orang kemarin kan ya ini baru review. Karena mereview yang bisa jawab betul belum boleh pulang. Tapi <laughs> kita belum ambil pelajaran baru. Ada yang bisa? transaksinya sah tapi berdosa. Anda mau makan mau cari dosa? <laughs> Tidak ada orang yang mau makan kurma batang dapat dosa. Walaupun sah itu dosa tidak ada yang mau ya. Maka kalau gitu nanti Anda bikin iklan berharap kaum muslimin yang tidak ingin berdosa sambil makan, jangan makan di warung padang. Karena transaksinya sah tapi berdosa. Mau pergi makan dapat dosa malah. Baik. Wallah alam ini kaidah penting walaupun saya lupa untuk menyampaikannya tadi malam bahwasanya bagaimana mengetahui harga satu barang bisa dengan si penjual menjelaskan ya kalau untuk nasi bungkus kan gampang tapi kalau dihidangkan perlu banyak dia menjelaskan seharusnya dan sebaiknya kalau anda memiliki rumah makan seperti ini buat seperti sebagai rumah makan. Kalau makan nasi pakai apa? Sekian harganya. Anda kan gitu? Hah? Biasanya ada besar di dekat kasirnya. Sehingga mau makan dia dulu. Saya makan apa ya? <laughs> dulu. Sehingga hilang. Tapi ini siapa yang perhatikan jarang? Orang Padang mereka sukinya jarang. <clears throat> Kalau warteg jelas diambilin nasi. Kayak itu berapa Sekian. Kalau kayak itu berapa? Sekian kan jelas kan dari awal. Kalau Padang kan nggak jelas asal dihidangkan saja ini untuk mengatasi yang tadi tetapi kenyataan tidak seperti itu yang anda hadapi maka bagaimana bolehkah makan di warung padang atau tidak Allah telah alam boleh boleh karena saya orang padang jelas Alhamdulillah kemudian jelasnya harga tadi bisa dengan kita kata dari orangnya atau dengan nilai harga pasar tardo bima yardha akharun yaitu Anda redo dengan harganya karena orang lain redo dengan harga seperti itu seperti sebagian orang yang tidak bisa berbahasa di daerah negara tujuan hmm? kalau umumnya dia aja mau umroh kalau umroh dari Indonesia kita bisa bahasa Arab kita bisa Inggris orang kampung tapi walaupun pulang kampung otaknya jalan kelihatannya makanan itu enak pengen beli tapi nggak tahu harganya khawatir kemahalan dia kan bertanya nggak bisa paling biasanya berapa orang menyerahkan uang iya atau tidak beli shawarma hanya serahkan uang dua real ya udah paling dia bang tunjuk kasih dua real juga pada waktu itu tahu nggak dia harganya sudah ah tahu atau yang walaupun dia tidak tanyakan tidak sebutkan orang tersebut tapi dia tahu bahwa orang-orang biasa beli harga demikian, orang redo dengan harga pasar, dia juga re Jelas sampai di sini? ah Ini penting karena banyak kasus dalam kehidupan sehari hari seperti ini. Dan kalau salah Anda memahami ini, jadi haram semuanya. Sehingga ada salah seorang pemerhati ekonomi syariah juga yang dia master ekonomi masalah ekonomi dan kerja di salah satu lembaga keuangan syariah Indonesia. Dia mengatakan yang syar'i transaksi itu sesuai syariah adalah kalau Anda makan di fast food KFC, McD dan lain-lain. Karena Anda bayar dulu baru Anda makan, dia tidak zarar. Kalau di warung nasional tradisional tidak syar'i karena zarar tidak jelas harganya. Dari satu sisi betul kata salah dia, satu sisi betul, tetapi ilmunya kurang sehingga salah jadinya. Karena untuk mengetahui harga bisa dengan disebutkan tadi dan di warung padang tidak disebutkan. Tetapi bisa juga dengan tarba bimayar bil akhorun atau dengan nilai pasar. Anda tahu, walaupun tidak tahu harganya, tapi Anda tahu orang makan sekian sekian, orang ada harga sekian juga, saya reda juga. Ya, Masukkanlah ke warung rumahnya di sini, Anda tidak tahu harganya. Diajak bahasa Inggris, pelayan tidak mau. ya bahasa Arab. Dan Anda juga tidak terlalu bisa. Anda ingin juga makan. Ya, tidak tahu harganya. Gharar atau tidak makan di sini? Gharar, tetapi Anda redo dengan orang yang Berarti keredaan ini yang merupakan gharar tadi sudah hilang. redo dengan orang. Orang yang redo saya juga redo tidak ada masalah. Jelas? Wallahu taala alam. Ini permasalahan muharrar. Ini baru murojaah atau review ya. Ada teman yang pulang dari Indonesia. Lalu dia membawa bingkisan untuk Anda, makanan khas daerahnya. Ketika Anda tanya, Pak, atau ibu ke ibunya nanya istri kata diamin ini apa isinya wah masa disampaikan gak enak dong nanya juga segan anda terima begitu saja padahal anda tidak tahu isinya ini horor atau tidak Hah? Kenapa tidak horor ini? Anda nggak tahu isinya juga tidak bertanya. horor atau tidak, saya Iya, ini horor atau tidak? horor Baik. Kalau tidak jelas isinya. Karena goror Anda katakan kepada dia, maaf saya tidak mau terima karena goror. Tolong jelaskan apa isinya dulu. oh, malu saya pak sungkan saya. Ini makanan makanan biasa. Begitu kan kadang enggak. Hmm, kadang enggak. Enggak mau saya karena goror saya enggak mau. Atau Anda tulis dalam surat undangan nikah. Saya siapa yang mau nikah siapa? Yang mau nikah siapa? Ada? Yang sudah nikah satu mau nikah lagi dua boleh juga. Ada? Takut sama tante. Bilang anda pun ah masya Allah namanya siapa sih? Hati-hati dijebak ustaz anda. Saya kalau sebutkan namanya. Kalau ibu ingin tahu tanya ibunya ke bapak-bapak suami <laughs> tanyakan. Baik, masya Allah. Jangan buat di undangan anda ketika menikah tersebut undangan teman-teman dengan tidak NB not dengan tidak mengurangi rasa hormat mohon dijelaskan ditulis di depan atau foto bentuk dari hadiah yang ada isi di dalam bungkusan karena dia tidak mengandung unsur gharar dan Nabi melarang gharar ini syar'i ini syar'i atau tidak undangan seperti ini syar'i atau tidak karena anda sudah belajar gharar berarti kan gharar yang berbungkus kan Ya. Kalau dia mau boleh syar'i syar'i tapi tidak manusiawi. Syar'i syar'i syar'i tidak manusiawi. Enggak bakal orang memberikan hadiah kepada anda <laughs> kalau anda seperti itu. Eh. Maka orang yang ada dalam akad hadiah ini boleh karena ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berdampak kepada perjudian dan pada kerugian kepada pihak lain karena sifatnya adalah hadiah. Wabillahi taufiq. Ada lagi pertanyaan masalah apa sebelum melanjutkan masalah riba? Ada? Ada? Silakan Anda. Tidak ada? Kita lanjutkan. Allah. Faktor yang ketiga yang menyebabkan sebuah akad menjadi tidak halal yang berdampak pada tidak halalnya hasil hasil tersebut mengandung unsur riba. Bila akad itu mengandung unsur riba. Jelas Siapa di antara Anda yang mengerti riba tunjuk tangan? Tidak ada yang mengerti riba. Tidak ada. Dia mengerti riba. Oh, masya Allah, luar biasa. Sebenarnya sekarang boleh sebutkan namanya Syekh. Kalau tadi jangan. Tapi ketahuan juga misteri jadinya. ya. <laughs> Sama aja ya. Siapa namanya Syekh? Eh, namanya saya tidak bisa mau sebutkan. Tapi dia sendiri menyebutkan Maraguna. Saya hanya mengulangi perkataan beliau, tidak menyebutkan. Baik. Kalau seseorang beli beras pakai uang, berasnya diterima pagi ini, uangnya nanti sore setelah majlis berpisah. Riba atau tidak saya Tidak. Kalau dia ingin beli beras, tapi dibayar pakai kurma, berasnya terima pagi ini, kurma nanti sore. Tiba atau tidak syekh? Nah, kalau gagal kalau lagi kawin lagi yang Ketawa juga akhirnya Kalau gagal bisa jawab, salah jawabnya nggak boleh kawin lagi. Belajar dulu yang lain Nanti kalau banyak ilmunya baru boleh minta izin lagi ke saya, saya sampaikan ke istrinya. Yang lain, yang lain. Siapa namanya itu? Ridwan. Eh, masya Allah. Ridwan boleh kawin. Yang keberapa Ridwan? kedua punya tiga Baru yang ke satu. Satu pun belum. Tapi nggak mau lagi. Masya Allah. Rendah hati banget beliau. Sebentar, sebentar. Beliau rendah hati atau takut istri? Ya, kebahagiaan. Ini nanti nanti malam lihat ibu-ibu nggak datang kajian. Disakiti terus kita mustahil. Saya tidak menyakiti ibu. Saya ingin membahagiakan ibu-ibu. Karena kalau ibu sendiri kasihan kan. Kalau berdua ada teman yang membantu membahagiakan suami anda. Subhanallah. Hah? Teman? Eh, masya Allah. Siapa namanya Ustaz? Siapa namanya Ustaz? Suwanto Kata Pak Suwanto ada teman demi teman berantem Ustaz. Ya, jangan suzon dengan istri Anda. Saya tahu istri Anda wanita soleh, anak yang baik, yang siap berbagi kebahagiaan kepada wanita yang seperti dia bahagia dengan Anda. Wah, ya, Syekh. Jelas Pak Iswanto? Baik. Insyaallah. Allah ibu ya, Islam. Antum semua Allah mendengar saja sudah tenang kan? Dan buktinya nanti di akhirat bagi penduduk surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azwaj istri-istri para bidadari. Ini bagian dari kebahagiaan. Jelas Pak Toto? Toto mana? Jelas Pak Toto? Alhamdulillah. Dengan ikut ini saya oh, berani jadi dengar. Kan? Kita lanjutkan. Kasusnya terjadi pada tidak saya beli korma dengan beras. Kormanya beras itu pagi ini, korma diserahkan di sore. Tidak tidak tahu sekarang apa oh, tadi tidak riba kan tidak tahu. Ilmu dan tadi berarti tidak tahu bukan tidak riba. <laughs> Kalau Anda pinjam uang ke teman Pinjam uang ke teman Sebanyak eh, Seribu uang Qatar Real Kata temannya Nanti insya Allah saya bayar pakai uang rupiah di Indonesia. Ya, nanti saya bayar pakai uang rupiah di Indonesia. Lalu kursnya bagaimana? Kurs hari ini dong. Kurs hari ini berapa? Berapa? Hah? 3.200. Di mana? Di semua Indonesia Jakarta. Nah, 3.200 rupiah. Pinjam uang 1.000, berarti sekitar 3 juta rupiah, gitu kan ya? Ketika sampai Indonesia dibayar dia 3 juta 200 Ini uang anda sebenarnya dulu 1000 Kata real kata ini sekarang saya bayar 3 juta 200 Kata siapa 3 juta 200 sekarang kan rupiah menguat, real turun, tiga juta lah Hah? Mau anda nih? Kenapa nggak mau ya? Hah? Mau? Nah. Kalau mau dia tidak riba, kalau tidak mau dia riba. Saya bisa menguraikan jawabannya dengan rinci, masya Allah, dapat hadiah. Saya bisa memulaikannya dengan kunci Tidak ada yang bisa Susah ya ternyata belajar Islam itu ya Bukan Islam yang susah belajar dengan saya susah Bukan Islam gampang Belajar dengan saya memang susah Saya suka bikin orang jadi susah ya. Karena saya ngajar di pasca sarjana S2, S3 Kalau saya ngajar diam gampang doang kasihan para mahasiswa-mahasiswa jadi memang sedikit susah sehingga mereka berpikir nanti mereka menemukan kasus baru mereka bisa sudah jauh sendiri bisa untuk menganalisa kasus dan menguraikan serta memberikan kesimpulan yang betul siap siapa yang bisa Fadl namanya masih yang tadi ya Maha apa namanya Maraguna nama masih yang tadi keinginan berkawin lagi semakin ada juga Alhamdulillah. Ada Ustaz. Jadi 3200 setuju boleh ini ya ya 3 juta yang penting setuju. Yang penting redo. Ya, sama dengan kasus kita tanyakan kemarin. Wanita laki-laki ini setuju berzina. Redo mereka berzina. Boleh? Syekh. Tapi itu mau kami satu lagi. Jawab ini penting. Dan nanti itu alasan yang penting mereka setuju. Saya setuju. Si pelaku riba dia minjam dana dari lembaga keuangan riba. Dia mengatakan saya setuju walaupun dari riba, boleh. Saya setuju walaupun ada bunganya. Menurut saya bunganya cuma berapa persen? 13 persen tahun. 3 persen. Keuntungan saya sampai terkadang 20 persen. Tidak ada arti dibandingkan dengan keuntungan saya. Tidak merugikan saya. Saya setuju. Boleh? Nah. Jadi karena tidak gampang belajar muamalah. Kuncinya bukan yang penting redo. Kalau kunci yang penting redo, ngapain saya tulis buku terlalu panjang seperti ini? Cuma satu halaman cukup. Yang penting balik redo. Nah, dan anda lihat di dalam cara ilmiah untuk tesis disertasi di fikih yang paling banyak permasalahan yang di tesis disertasi ditulis tentang permasalahan muamalah. Karena berarti kuncinya bukan saling dan saja. Kalau kunci saling dan tidak mungkin bisa disertasi. Jelas? Jelas atau belum? Jelas. Apa yang jelas saya sudah menjelaskan. Jelas. Allah. Tidak sengaja jelas. Allah. Kita lanjutkan. Maka di sini kasus yang ditanyakan tadi yang saya sampaikan tadi bahwa saya meminjamkan uang kepada B, atau saya minjam. Siapa nama saya? Zam. Zam. di sini Zamzam? Nah, sebaiknya jangan sebutkan nama anda. Tapi terkadang nanti pertanyaannya merugikan seperti Pak Mahamara Guru tadi. <laughs> Tidak Anies saya pinjam uang beliau sekarang seribu real, dua ribu lah. Saya butuh buat beli oleh-oleh segala macam. Lalu saya bilang nanti kalau sampai Indonesia telepon DPR pakai rupiah. Kurs per hari ini 3.200. Ya. 3.200. Ternyata ketika sampai Indonesia kursnya naik. Biasanya kurs real ke rupiah naik atau turun? Hah? Naik turun lebih biasanya enggak. Saya turun. Lima masalah. Nah, eh, tapi oh, sebentar, ini penting. Ini informasi yang penting. Kalau kita bawa real, sebaiknya bukan di sini daripada di Indonesia gitu. Karena Indonesia peningkatannya lebih murah. Masalahnya satu saja karena sedikit orang berkata. Kalau real Kalau di Indonesia lebih tinggi karena orang banyak haji. Jadi orang butuh real di Indonesia. Baik. Riyadh Saudi saya maksud. Maka sebaiknya Anda pulang ambil kesannya di Denmark tukar uang di sana real, lo real Indonesia, real Saudi. Setuju? Ala kulihal Kan saya katakan Ketika dia sampai di Indonesia Sekarang kursnya Bukan 3200 lagi saya pinjam seribu berarti saya bayar tiga juta dua ratus. Kursnya Indonesia coba sana beli berapa? Tiga ribu cuma. Saya bayar tiga juta ya. Ah setuju? Cuma dua ratus ribu nggak setuju enggak? Kenapa tidak setuju? Karena pertukaran uang dengan uang harus dalam waktu yang kontan, dalam waktu transaksi. Nah, ini ini kontan atau tidak? Ini itu transaksi atau tidak ini? Transaksi. Jadi kontan. Yang terjadi kontan atau tidak nih? Kalau kursnya waktu yang transaksi itu berarti kontan saat saat waktu transaksi yang 3.200 tadi. Kontan. 3.200 kan sekarang. Ya. Saya bayarnya kan nanti. Ya, tapi bayar harus tetap 3.200. Enggak kontan kan namanya? Ya, tapi kursnya kan waktu itu. Eh, anda baca dari mana ini ilmunya? Dari sini. Salah baca. Gak apa-apa ya daripada beliau salah istri <laughs> sendiri lebih repot ribut sama istri. Mana salah baca mana diingatin istrinya. Baca yang benar makanya. <laughs> Nanti kita ingatkan saya ini penting karena masalah uang penting dan anda bekerja dengan mendapatkan uang yang tidak uang rupiah. Riba di sini banyak. Riba ada dua satu riba di dalam Al-Quran yang kedua riba di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dampak riba sangat merusak sangat merusak merusak din anda sendiri di dunia karena dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian merusak apa lagi merusak apa keluarga ya kan kenapa merusak keluarga karena maka teriba riba lebih dari itu ketahui selain maka teriba riba untuk anda dan istri anda ya ah, dalam hadis meriwayatkan oleh dari tidak salah yang sebenarnya yang dipesankan oleh banyak ulama sanad di sini bahwa Rasulullah SAW mengatakan, dirhamul ladhi yusibuhu ar-rajulu min riba a'zam inda Allah fil khati'ati min sittin wa salasina zaniyah. Satu dirham. Dirham tahu kan dirham? Uang perak. Yang didapat oleh seorang laki-laki dari hasil riba di sisi Allah lebih besar daripada dia berzina 36 kali. Jelas ini? Maka bila ada permintaan dari istri-istri Anda dari bapak-bapak, masih kita belum punya rumah di Indonesia. Ambil dong KPR. KPR kan hibah ibu. Iya, lalu kita nanti pulang gimana? Ternyata sesat atau kau meninggal atau apa? Saya pulang sendiri kita nggak punya rumah. Ya, itu kan jiba. Ya terus Ya udah begini aja. Ya. Daripada saya ngambil riba berarti saya berzina 36 kali. Kamu mau saya berzina? Mau nggak istri anda, anda berzina? 36 kali berarti dengan 36 perempuan kan ya? Iya kan? Ya. Mau nggak istri anda ini? Tidak mau. Adik istriku, adik yang baik hati. Aku tawarkan solusi win-win solution. Hah? Kamu untung, saya untung. Halal. Ya, saya mau, penting pada punya rumah. Caranya begini. Cari informasi. Dan Alhamdulillah saya dapat informasinya. Ada seorang janda kaya. Dia siapa ya? ikhwan yang dari Qatar yang setelah dia ikut kajian siap dia jadikan jadi suaminya dia dan dia berikan hadiah satu rumah ya hadiah bukan mahar mahar suami kalau kamu mau saya nikahi janda ini nanti hadiah yang dia akan rumah itu kepadaku ku hadiahkan untukmu <laughs> Masya Allah setuju ibu ibu setuju ibu sehingga kamu dapat rumah, aku dapat kamu dan dapat istri baru. Masya Allah. Ini saling menguntungkan atau tidak ini? Masya Allah, setuju beliau. Siapa namanya tadi? Siapa namanya Lukas? Hah? jangan. Maradona jangan. Maradona lain lagi. Hah? Maradona kan? Salam, salam ke Maradona. Siapa? Mara? Jangan, jangan. Jadi mara istrinya dia kalau namanya dia. <laughs> Senang ya, setuju. Masya Allah. Jadi ibu setuju nggak ibu? Ibu setuju nggak? Ibu setuju nggak? Coba minta antum dari hati hati kalau ngomong istri anda, ya, ini saling menguntungkan demi Allah, saling menguntungkan dan syar'i. Nah. Jelas ya? Siapa namanya tadi saya? Zam-zam. Jelas ya Zamzam? Insyaallah. Kuat keinginan untuk mengamalkan sunnah kata ini? Insyaallah. Beliau Subhanallah, syadidnya luar biasa. Takut antum kalau maju sana ya. <laughs> Jangan nanti kalau mau kajian ini sama istrinya. Gak mau istri anda, kencing saya. Ini pasti mau ikut. Nanti kamu dicekokin sama saudara. <laughs> Macam-macam. Ini solusi yang selain menguntungkan. Hah? Subhanallah. Cuma satu dirham yang dia dapatkan dari riba sama dengan berzina 36 kali. Satu dirham satu real, berarti kan ya? ya. Kalau seribu dengan riba berapa kali dinar berarti? 36 ribu. Maka kan lebih baik solusi yang syar'i tadi. Nikah dengan janda kaya, dia menghadiahkan rumah, Lalu Anda alihkan ke istri Anda yang pertama sehingga Anda dapat istri dua, dari istri pertama dapat rumah. Anda dapat istri baru, dia dapat rumah. Saling menguntungkan atau tidak? Saling menguntungkan. Allah yang Ini berbahaya ya. Maka jangan sampai seorang istri pernah menganjurkan, mendorong, atau memotivasi, atau memporin suaminya untuk melakukan transaksi riba. Di satu sisi, para suami punya satu senjata kuat untuk bertahan agar tidak tertiba walaupun dorongan istrinya dengan hadis ini. Jelas Pak Signo? Maaf, maaf. Ya, siapa yang nggak mau disebut namanya? Di <laughs> tangan dulu nanti gak saya sebut. Nanti berapa disebut nama Pak Signo? Kalau matanya. Tapi nanti jangan kesalkan kalau dari rumah gara-gara saya tadi ini insyaallah saya dari Insya insyaallah soleh solehah mereka siap berbagi sebagaimana mereka bahagia dengan anda mereka ingin juga membahagiakan saudaranya yang lain baik betul yang begitu Pak Insya insyaallah betul Sudah solehah ya baik <clears throat> maka dampaknya luar biasa sampai kepada rumah tangga anda coba lihat rumah tangga orang yang pelaku riba bisa tidak aman tidak nyaman. Kalau saja suaminya zina sekali saja, lihat ketika dia pulang ke rumahnya antara dia dan istrinya hubungan pasti dia tidak nyaman karena dosa. Dosa. Oleh karena itu, Imam Syafi'i pernah mengatakan, إذا دنيت لامرأة بدرهم ستزني امرأتك بغيرك آه، إذا دنيت بامرأة بألف دينار ستزني امرأتك بغير di dirham kalau anda berzina kemana ya sih takut anda sama istri anda Hah? Di foto sehingga anda tidak diketahui sehingga anda ada di majlis. Enggak ada laporan. Dia laporan nih mesti saya tidak hadir nih saya foto. Oke. Bila anda kalau masyarakat berzina dengan seorang wanita, anda membayarkan uang seribu dinar, maka yakinlah istri anda akan berzina walau dengan satu dirham. Ini akan berdampak. Oleh karena itu, jangan sampai seorang suami atau seorang istri melakukan dosa kepada Allah akan berdampak. Bila suami membawa harta yang tidak halal, membawa harta dari riba ke rumahnya, maka yang jadilah antara dia dengan istrinya hubungannya pasti tidak baik. Antara dia dengan anak-anaknya hubungannya tidak baik. Bahkan Rasulullah salah mengatakan, tajdul wahsyah hatta fil Sampai hubungan tidak baik ini menjalar berdampak juga sampai kepada kendaraan. Sehingga kalau Anda lagi nyetir atau kendaraan Anda mobil atau motor mogok atau rusak, ngedumelnya biasanya kan karena dosa yang dilakukan. Walaupun mobil jelek, tapi kalau anda orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah nggak bakal terjadi itu. Wahsyah. Baik. Sampai alam semesta di sekitar anda pun mengetahui, merasakan tidak nyamanan orang yang berbuat dosa di atas zatnya. Baik. Ini dampak ya, ini dampak kecil dari dosa riba ini. Dampak yang besar Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat riba. Ya ayuhalin amanu la ta'budu riba. Tad'afam ta'afam wa ta'fullah la'allakum tuflihun. Wa ya orang iman jangan dalam makan masa riba. Yang berlebihan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan kesusahan dan kemenangan. Maka demi Allah tidak akan mungkin sukses dan menang orang yang makan riba. baik sukses dalam finansial dalam keuangan sukses dalam rumah tangga atau sukses dalam apapun juga anda jangan katakan bahwa para direktur bank itu yang gajinya mungkin sampai ratusan juta bank riba yang maksud hidupnya nyaman dan beberapa kali persaksian dari pegawai bank dan ada yang baik presiden sebuah bank riba saksi sampai mereka air mata di depan saya di salah satu kota di Semarang kalau saya tidak kajian di bawah itu berat buku saya juga pengantar moderatornya ini mengatakan saya adalah mantan dari korban riba saya dulu bekerja di bank konvensional di Jakarta dalam posisi lumayan tinggi Demi Allah, setiap hari saya harus minum obat sakit kepala. Setiap hari. Berganti-ganti obatnya ada yang panadol, ada yang apa apa, paramex, macam-macam. Mesti harus. Nggak tahu saya apakah karena tekanan kerja atau lain-lain. Tapi kemudian saya berinisiatif kemungkinan ini karena dosa bekerja di bank konvensional, bank riba. Saya berhenti. Pada hari saya berhenti dari bank riba, pekerjaan saya, saya resign. Sampai sekarang saya tidak pernah minum obat sakit kepala lagi. Ini masih untung cuma sakit kepala ya nanti Masih menyempatkan dia bertobat kepada Allah. Kalau tidak sempat bertobat kepada Allah, peringatan Allah Allah sangat baik. Bila tidak sempat bertobat, tidak diperingatkan oleh Allah dengan penderitaan-penderitaan, musibah dan penyakit, ini berbahaya. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Ketika mereka melupakan syariat Allah sampai pada tahap euforia, saat begitu gembira mereka, ketika itu mereka diambil tiba-tiba disuruh bertobat. Ini kasihan, berbahaya itu. Ada teman juga dulu sempat jadi vice president di bank riba di Arab Saudi orang Indonesia karena posisinya di Indonesia di bank ini bank internasional yang kerja di Jakarta dan posisi puncak posisi puncak gajinya 45 ribu real per bulan saya kira kalau untuk orang Saudi orang Indonesia jangan-jangan Indonesia yang gaji seperti itu untuk di Saudi ya nggak tahu saya nggak tahu Tetapi akhirnya kemudian Ikut beberapa kajian saya di Saudi Arabia waktu saya masih diri ya Sampai Indonesia di mana Alhamdulillah sekarang saya sudah bertobat kepada Allah Dengan gaji kerja di bangsa itu gajinya jauh lebih kecil Bagi dia tidak ada masalah itu satu-satunya orang asing di bank Citibank bang di Citibank di Saudi satu-satunya orang asing sampai pada posisi puncak seperti itu dia vice president tidak nyaman hidupnya lagi mahasiswa program S2 saya juga dia vice president di bank Pengindu pernah dengan orang Hindu? Nah, vice president ya, Nangis dia. Nangis baru Udah berumur. Ustaz, gimana saya? Saya tahu haram. Tapi ketika saya diskusi sama istri, saya mau berhenti dari sisi ini. Saya ingin kembali lagi kepada usaha saya dahulu. Dulu dia marketing di keturunan haram, marketing di perusahaan saudaranya dia. Jauh lebih baik lebih nyaman saya hidup dengan keadaan kondisi ekonomi yang sekarang sifatnya lebih baik tentu karena pak sudah. Tapi saya terus tidak nyaman. Apalagi sejak saya mengetahui itu haram. Begitu ketika saya diskusi kepada anak istri saya, karena mereka sudah besar-besar, tidak ada yang setuju. Apa sikap yang saya lakukan Dan sekarang bisa anak-anak sedang kuliah, dia tinggi, saya bisa jawab, andai Anda jadi teman saya ini atau mahasiswa saya ini, apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang mau bersedia menjawab? Berat memang, karena Anda akan mengatakan, saya cerai istri saya <laughs> iya. Kalau Anda ingin berani, saya cerai istri saya. Kalau Anda penakut, ya apa boleh buat, sudah tanggung, tunggu aja mereka tamat. Baik. Ada yang berani jawab? Saya? Tidak ada yang menjawab. Kenapa tidak ada yang Lalu dia mengatakan, apa boleh saya bersikap frontal? Apa yang saya frontal? Saya sampaikan dengan istri saya, kalau kamu pilih antara riba atau saya cerai, Kalau tadi kan menguntungkan dapat istri lagi dapat rumah. Kalau ini berbahaya <laughs> ini. Antara saya diriba, kamu saya ceraikan. Hah? Kalau saya diri, tetap diriba, hah? Kalau kamu milih riba, saya ceraikan kamu. Ada yang berani seperti itu mengambil sikap? Ada atau tidak? Jadi tangannya, saya rasakan tangannya sehingga istrinya siap menghadapi suami yang taat kepada Allah bukan taat kepada dunia bukan hamba dunia bukan hamba mereka hamba dunia bukan hamba Allah dan berani Pak Agus mana Pak Agus? Saya kenal ada tiga Pak Agus di sini. Mana Pak Agus? Ada. Nah, insya Allah dia berani tiga tiganya berani. Insya Allah bagus Agus ya. Jangan jangan ditunjuk. Hah? Kebetulan namanya Agus, tapi bukan dia yang saya maksud. Dia lagi sesi tanya jawab. Belum selesai banyak gimana gimana <laughs> ya nanti kita sambung yang Allah boleh buat. <laughs> Belum saya berikan kata-kata intinya Allah boleh buat. Karena yang paling penting ini Terkadang kita tahu yang dibuat tapi kita tidak siap untuk meninggalkan Saudara seperti itu. Nunggu dulu dan banyak kasus pun nunggu dulu sampai terkena musibah. Kena musibah baru melakukan muhasabah ini gara-gara riba. Apa boleh buat? Anda sudah tidak punya harta lagi, sudah percaya sama istri, ribut dengan anak-anak. Sampai kemudian itu, sampai itu dampak dari riba itu. Karena dosa Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa riba ini bukan kecil ya, karena kezalimannya kepada semua manusia. Saya sampaikan. Andai Anda bekerja dalam keuangan riba atau sebuah sistem riba yang Anda zalimi, mungkin bisa Anda katakan kami bank hanya memberikan pinjaman berbunga itu kepada para pengusaha bukan untuk kebutuhan seperti sakit enggak, enggak. bukan untuk kebutuhan pendidikan bukan bukan untuk fakir miskin juga tapi orang kaya dan dia pun setuju dan mampu untuk membayar gitu kan alasan anda iya kan coba perhatikan dengan baik Betulkan yang anda rugikan hanya orang kaya ini tidak betul karena orang kaya ini pemilik perusahaan ini baik perusahaan barang atau jasa ketika pinjam modalnya dengan riba berapa persen? Per tahun berapa persen? 23 atau 13 23 persen kalau saya tidak salah sampai 23 persen ya 23 persen per tahun kalau biaya operasional pembuatan sebuah produk jasa atau barang hasilnya cuma 100 real per item yang akan dijual dia mau jual berapa barang ini belum untung dia kalau jual 23 baru 100 real untuk gaji operasional 23 baru hibah itu udah berapa apa ya berarti berapa akan dijual ya minimal 100 di atas 23. dan riba bunga bank tersebut tetap atau dia turun naik turun naik maka bila bank sentral menaikkan bunga suku bunga nasional maka akan naik harga barang. Ya atau tidak? Iya. Bila harga barang naik, siapa yang akan susah membeli barang? Orang kaya atau miskin? Makin miskin. Barang ini, jasanya ini akan dijual ke masyarakat banyak. Maka yang membayar riba sebetulnya perusahaan ini atau Anda. Semua orang menggunakan jasa dan barang ini. Maka lihat kebalikannya. Harusnya kalau permodalannya tanpa riba, harga barang ini umpamanya 100 real. Tapi dengan riba ada bertambah 23 persen, 23 real, berarti 23 real. Untuk membayar riba Anda. Nah, ini dosa. Maka dosanya ada untuk semuanya. Semua orang. Karena yang dizoliminya banyak orang. Maka memang pantas hanya Allah yang merangi. Karena Allah tahu besarnya. Menurut Anda orang orang di bank itu kan tidak berdosa pada anda kan walaupun anda tidak ada hubungan dengan bank tersebut dosanya besar kepada setiap manusia karena di mereka menyebabkan inflasi bila naik harga suku bunga naik harga barang bila suku bunga naik suku harga barang naik sehingga kebolehnya kepada setiap manusia baik yang miskin maupun yang kaya yang menggunakan barang semua barang bila semua pengusaha tersebut menggunakan pinjaman dengan riba. Eh, saya kira cukup mengenai ini. Ya. Masalah bentuk-bentuknya bisa Anda tanyakan. Ya. Dan kalau ini memang riba, tentu kita butuh apa solusinya Ustaz? Saya punya dana, ingin saya investasikan juga. Tapi saya tidak ingin juga ada ribanya. Insya Allah mungkin nanti malam. Nanti malam, kata nanti malam. Hah? Di mana? Korea mana? Ansor di mana ini? Di, luar kota. Eh, banyak situ orang berilmu investasi. Insya Allah banyak. Yang mau investasi di sini juga datang nanti malam ya. Biar tahu anda bagaimana cara investasi yang syar'i. Sehingga tidak bingung sisa uang anda mau diapain. Sampai di sini saja semoga bermanfaat. Ya. Semoga kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan demikian akan mengantarkan kepada kebahagiaan diri kita, jasmani kita, rohani kita dan sampai ke hubungan kita dengan anak dan istri menjadi harmonis dan bahagia karena kita menjauhi bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala di antaranya dosa besar perbuatan riba, kopi dan yang tadi SMS ada tiga. Pesan sama Ustaz. Saya, berapa? Saya baca. Pesan Kalau yang ini saya baca aja atau gimana? Baik. Kalau SMS saya baca langsung. Pertanyaan Ustaz, bila kemarin praktek pangsyadi Qatar masih mengandung riba, bagaimana praktek pangsyadi Saudi? seperti kredit mobil, personal loan, bagaimana prakteknya di Saudi? Jazakallah khair. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala wa ali wa sahbihi radhiyallahu wa ba'd. Kenapa anda tanyakan Saudi? Anda mau kerja di Saudi pindah maksudnya atau gimana? Hah? Apa hubungannya dengan Saudi? Ada hubungannya. Saya bertanya ini. Ada orangnya. Apa hubungannya Pak? Nanti kalau hubungannya saya sampaikan. Oh, tadi anda, <laughs> anda sebenarnya kerja di Indonesia. Ya, pindah kemari tujuannya agar bersih dunia akhiratnya. Ternyata sama juga, ingin pindah ke Saudi gitu, berharap umpamanya bersih sama sekali begitu. Oh, oh, kalau jadi bersih anda pindah gitu. InsyaAllah Bersih tidak bersih pun pindah anda ke Madinah Atau ke Mekah bagus Jangan ke Saudi tapi ke Mekah ke Madinah Jelas? Nah, karena solat Solat di masjid jika ada solat Solat di masjid kata Nabi Sama dengan seribu solat di masjid yang lain Surat nanti sini Seribu Seribu kali solat subuh berjemaah Di masjid ini Nah Sholat anda satu kali sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi Sama atau tidak pahalanya? Sama Jelas? Sholat tarawih anda di masjid-masjid dimanapun di kota Qatar ini Satu sholat Berapa rakaat? 20 atau berapa di sini? 11 nah, Rakaatnya dah kalah anda Di <laughs> 20 di Masjid Nabawi Sholat anda sekali di sana sama dengan seribu sholat tarawih anda di sini. Seribu tarawih berapa Ramadan itu yang akhir. Ramadan cuma 30 tarawihnya ini seribu. Subhanallah. Ya. Siapa yang mau ke Madinah, yang mau pindah ke Madinah kerja, di tangan. Gak ada yang mau dong? Hah? Ya, tidak ada perusahaan yang menerima saya di sana. Iya. Yeah. Kalau Allah ingin, bila ada kemauan Anda ingin, Anda saja jalan. Dan mungkin tidak Anda tentukan. Tapi kalau tidak ada keinginan, susah mencari jalan. Ada teman yang kerja di lupa saya di telekomunikasi di Indonesia diterima kerja di Saudi di perusahaan mobil tidak ada masalah karena keadaannya ada di perusahaan mobil itu juga jangan bagi Allah mudah kalau ada niat yang baik. Yang jelas, siapa yang mati di kota Nabi SAW aman dari fitnah dajjal. Yang tinggal di sana aman dari fitnah dan dari fitnah kubur aman. Tetapi berharap kalau anda masuk kota Nabi buka di sana, minta kepada Allah jangan exit lagi dari Madinah sampai mati di sana. Karena orang yang dikeluarkan dari Madinah dikhawatirkan memiliki kemunafikan dalam jiwanya. Karena nanti ketika Dajjal datang tidak masuk ke kota Madinah, tidak bisa dia masuk ke kota Madinah. Kemudian kota Madinah berguncang beberapa kali, orang-orang yang ada munafik terbuang lempar keluar kota Madinah. Subhanallah. Jelas maka biar ke sana berharap sampai meninggal di sana sekalian sehingga kuburan dekat satu kota dengan kuburan Nabi <laughs> Allah Akbar sampai Umar bin Khattab meminta ya Allah berikan aku masih syahid dan di dalam kota Nabi di waktu itu orang-orang mengatakan ini permintaan tidak masuk akal karena bagaimana mati dalam jihad Hah? sedangkan Madinah sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin jihad lawan apa lagi tapi dia minta dan Allah berikan siapa yang bunuh dia Abu Lulu al-Majusi al Majusi Majusi kamu harus saudara dari Iran sekarang dia yang membunuh mati syahid atau tidak ini mati syahid di kota Nabi atau tidak kota Nabi mudah bagi Allah subhanahu kalau ta'ala bila kita serius minta kepada Allah jalla Pertanyaannya apa tadi belum? Sekarang kalau ada pertanyaan. Tadi saya ngapain saya tadi berhenti? Hah? jam? Saya ngapain saya tadi? Ah, praktek di Syariah Arab Saudi sudah syariah atau belum? Gitu ya. Wallah ta'ala alam. Kalau nanti anda kalau niat-niatkan bekerja di Arab Saudi itu di kota Mekah Madinah atau dekat dari sana, ya sehingga misalnya Allah niat, niat ke Madinah ya sholat masjid Nabi SAW niat ziarah masjid Nabi SAW niat yang bagus jika sampai di sana nanti terima di sana baru tanyakan bagaimana hukum bermuamalah dengan bank Nabi. di Saudi jelas saya tunggu pertanyaannya <laughs> nanti setelah diterima bekerja di situ Yang lain? Jelas ya? Cukup jawabannya? Terus satu maunya apa? Walaupun saya sampaikan sekarang, tidak ya ada juga gunanya kan? Ada. Motivasi itu tidak baik, saya sampaikan. <laughs> Motivasi itu tidak. Kalau Bank ini, Bank di Saudi Arabia berbeda dengan sistem bank syariah di Indonesia. Perbedaannya apa? Di Saudi Arabia, setiap bank syariah mempunyai dewan syariah sendiri. Tidak ada dewan syariah nasional. Dia membuat produk sendiri ulama yang dewan syariahnya ini dan sini misalnya ulama besar. Kemudian selain pembuat produk ada pengawas syariah lagi. Di Indonesia pembuat produk hanya satu yaitu Dewan Syariah Nasional. Pengawas produknya baru orang-orang dari Dewan Syariah Nasional. Kalau pengawas produk, seperti saya katakan kemarin, dia digaji oleh pembuat produk. Beranikah dia menentang kebijakan pembuat produk? Dewan dari direksi berani atau tidak? Hah? Kenapa? Bagus, Agus kenapa bagus Agus? Conflict of interest itu artinya apa? Ribut sama istri atau kita? Gitu? Baik. Kalau umpamanya saya tunjuk Anda jadi pengawas, tolong amas kerjaan saya ya. Kalau nggak betul tolong sampaikan. Ketika dia rekan Ustaz, nanti saya gajian. Ustaz ini berbayar Ustaz. Kata saya beristri saya, saya pelajari dengan baik. Dan dia masih berani ngomong. ngomong Ngomongnya nggak sabar gaji bulan ini. <laughs> baik. Dewan Syariah, Nasional Syariah Indonesia seperti itu yang buatnya lain, kemudian yang pengawasnya lain, dan posisinya lemah. Kalau di Arab Saudi, ini khusus Bang Raji yang salah saya Bang Raji, Bang Bang mau alam. Lama saya di Bang Raji, sekitar 4 tahun ada membantu membuat program eh, referensi mereka. Kalau di Bang Raji posisi pembuat produk syariahnya yang nanti diawasi ditunjuk dia menunjuk juga pegawai pegawai pengawas syariahnya dan pegawai syariah pengawas syariah itu biasanya masih masuk utama terus 3 dari Universitas imam Tamat Syariah posisinya sama dengan Dewan Direksi yang mengangkat mereka adalah RUPS Rapat Umum Pemegang Saham Artinya dia sejajar dengan direksi. Kalau direksi macam-macam tinggal dia buat memo ke RUPS bisa direksi ditukar. Kalau seperti begini, berani direksi tentang mereka tidak berani. Ya. Maka dari satu sisi ini yang menguatkan salah satu bank Islam tertua di Arab Saudi itu dan ini juga rahasia keberhasilannya. Sehingga kevalidan syariahnya tinggi, orang-orang percaya. Saya pernah membaca salah satu karar putusan dari uh, Dewan Syariah mereka. Dewan Syariah meminta kepada pemegang saham untuk memecat salah satu kepala cabang bank ini yang ada di Inggris karena dia membuat akad dengan perusahaan Hyundai ternyata akan mengandung riba dan akad ditandatangani sebelum meminta pendapat Dewan Syariah betul dipecat kepala cabang pimpinan cabang ini. Karena kalau tidak dipecatnya merusak sendiri nama besar bank ini. Jadi sebetulnya kalau anda ingin buat bank, jangan takut. Kalau murni syariah pasti Allah akan mudahkan dan mengayakan anda. Dan sampai sekarang ini satu-satunya bank yang besar aset asetnya terbesar di antara bank Islam sedunia. Padahal ini asalnya bank keluarga. Di waktu tahun 2009 sampai 200 miliar dolar US, dia seperlima dari bank Islam sedunia asetnya dia. Padahal ini keluarga, ini keluarga. Rahasianya karena kekuatan kevalidan syariahnya dan keberanian mereka untuk melakukan syariah. Tidak main-main dan kantar menawar. Wallah Kalau di dalam Syariah Nasional saya tahu ada salah seorang teman yang bekerja di Majelis Ulama Indonesia dia mengatakan biasa saya lihat kalau di masyarakat ini bersidang tanpa sebuah fatwa itu biasanya amplop dari lembaga keuangan syariah ah, bang bang itu ada bang ini bang ini itu ada di meja amplop tentu akan diikuti dengan permintaan-permintaan yang tidak merugikan kebijakan mereka yang sudah berlaku. Wallah saya tidak tahu antara menggunakan pop dengan fatwanya, tetapi itu yang terjadi. Apakah mempengaruhi fatwa atau tidak, tapi terjadi seperti itu. Semoga tidak mempengaruhi kehalalan fatwanya. Jelas ya? Okay? Jadi pindah ke Indonesia. Pindah kemana pun di bumi Allah. Fa'inna Abdullah si'ah Bumi Allah luas. Dimanapun pun pindah tidak ada masalah. Asal jangan tempat maksiat. Baik. Silakan ada yang bertanya. Berdiri. Ibu ibu tadi usahanya dibaca belum? Masa maaf, apa sih? Padahal, ibu baca. Bisa, bisa, bisa. Salam berdalu. Uh, eh, kasusnya seperti ini, Jika saya pernah membeli rumah apa namanya dengan KPR seharga ratus juta 200 juta saya titip 500 juta saya ambil dari KPR KPR bank syariah atau bukan? bank syariah nah. lalu uh, anda DP-nya bayar ke? DP-nya langsung bayar ke ya ini riba atau dari oh, riba? Karena, karena saya nggak tahu riba, saya jual. Saya jual. Dan bagaimana anda tahu riba? Luar biasa ilmu anda. Dari mana tahu itu riba? Oh, masya <laughs> Iya. Anda DP-nya dibayar ke yang punya, yang punya. Ya, sekarang anda pengen riba karena anda DP ke dia lalu kurang uangnya minta ditutupi dari bank syariah. Berarti dengan bank syariah bukan jual beli tapi pinjam uang. Anda tuh riba kemudian bertobat pada Allah. Alhamdulillah. Terus? Terus saya jual Jual. Terjual berapa? saya jual harganya sudah satu miliar. Alhamdulillah. Terus? Dan pertanyaan saya, saat saya jual harganya sudah satu miliar dan tempat saya dengan kalau menggunakan riba tadi tinggal empat ratus juta. Terus? Ya. Berarti selisih eh, Nah, hak saya yang saya pahami hak saya adalah 200 juta DP tadi. Berarti eh, secara keseluruhan empat ratus juta saya kasih ke bank untuk menutupi Utang bukan 500 juta, kan harga rumah 700. Utang ke bank bukannya 400, bukannya 500. Sudah terbayar. Masih ada 400. Tapi dari jual saya dapat 1 miliar. Ya. Nanti saya ada uang 600 juta. Oh ya, nah, Anda bayar 400, nanti sisanya itu Anda tag terus. Ya. Kalau hitungan di awal kan ada uang modal saya 200 juta. Ya. Nah, Berarti 4. Baik. Kalau halal mau ngapain? Mau nikah lagi? Mau modal uang uang yang halal. Untuk istri kedua atau pertama? Walau Mau maunya takut ya Enggak Itu alhamdulillah Bertobat Kenapa anda bertobat? Karena ribut sama istri atau kenapa? Karena takut kepada Allah Alhamdulillah Tapi dampaknya seperti tadi Betul tidak nyaman antara hubungan suami istri dengan bapak dan anak Orang tua tidak nyaman Tidak ada maksiat Ini jelaskan oleh banyak ulama Ini asyikullah fa'adah sedalika fi huruf idabati wa ahli Satu maksiat yang pernah aku lakukan Tapi aku rasakan dampaknya itu antara hubungan aku jiwa-jiwa antara aku dengan istri, sekarang dengan anak-anak, sampai sekarang dengan kendaraan bermasalah. kasus beliau jelas, dia punya uang 200 juta, ingin beli apartemen harga 700 juta. Kurang uang berapa? 500. Ajukan ke lembaga keuangan syariah Lalu waktu itu dibayarkan kata masyarakat dah 200 juta bayar DP sendiri. Penjual. Dibayar DP ke penjual. Sisanya ajukan KPR turun pinjaman 500 juta. Anda bayar 500 atau lebih? Nah, kenapa lebih? Bank syariah minta margin kan ya, laba ya. Ada laba dari uang. Tidak ada laba dari barang dan jasa. Dari uang riba namanya. Kecuali dia beli dulu. Kalau bank syariah beli dulu, ah, ini penting, pertanyaan penting sekali. Karena bila Anda kan butuh sekarang butuh rumah, yang penting Anda syar'i kan. Masalah konsep bentuknya itu serahkan kepada mereka kan begitu. Tapi perlu Anda ketahui sehingga Anda selamat dari yang riba ini. Bisa atau tidak Anda bisa? Insya Allah bisa, mudah. Seperti saya ceritakan anak mahasiswa saya tadi yang sekarang dia kemarin dia berhubungan dengan pendanaannya dengan BTN syariah sampai triliunan dia menggunakan modal BTN syariah itu. Dua-duanya mahasiswa saya, yang pengusaha properti ini mahasiswa saya program S2 di salah satu sekolah tinggi Islam ekonomi Islam di, di Bogor ya tempat dia menggunakan dana itu bedensernya itu vice apa wakil cabangnya itu masih saya juga ketika yang pengusaha ini yang laki-laki yang, pengusaha yang mahasiswa laki-laki ini mengatakan saat begini akan nyesat riba tak tidak riba itu dia ibu itu yang bilang yang buat dengan saya tak ibu bertobat dari <laughs> riba duduknya sebelah sisi saya saya berdua di depan eh ngapain kalian ini bertobat dan berdua daripada saya tak semenjak itu dia tidak pernah lagi berhubungan dengan PTN permodalan mampu dia dan sekarang kata dia Alhamdulillah dapat pembelian tanah dengan cara tidak tunai dan tidak ada riba dari salah seorang pengusaha di Timur Tengah di Jeddah. Dia beli tanah Indonesia selesai hektar di area Bogor, dijual kepada pengusaha lokal ini yang selesai tadi. Sekarang dia membangun rumah bangun perumahan di Bogor dengan cara bukan dengan cara kembang lagi langsung dengan dia sehingga dia menguntungkan pasti harga lebih murah karena bank akan ngambil kan di sini per kan dia akan 23 persen tapi kalau langsung antara developer tadi, pemilik dengan langsung orang tadi nyicil, pasti lebih murah. Bisa dihilangkan hilangkan 23% per tahun tadi itu. Kalau lah syar'i nggak ada masalah, tapi ini masalahnya riba. Jadi perlu anda mengetahui bagaimana studi syar'i dalam pemilikan rumah dengan cara tidak senang. Caranya tadi, caranya tadi, kalau anda ingin datang ke bank syariah tadi bank syariah saya mau rumah itu atau mau apartemen itu okay. ya udah kamu ada uang berapa 200 juta kita bayar DP nya kalau anda bayar DP ke developer berarti sekarang milik siapa ini Hah? milik anda kan lalu kalau milik anda bank membeli apa lagi kalau bank beli dari si pemilik developer bukan haknya dia sudah dijualnya kepada anda. Kalau bank yang beli dulu dari anda, anda jual kepada dia jadi inah. Dua-duanya tidak boleh. Jelas sampai di sini? Hah? Jelas. Kalau bank beli lagi dari dia orang nggak mungkin. Makanya yang terjadi adalah bank memberikan pinjaman kepada anda 500 juta nanti dapat berlebih. Walaupun di atas kertas dibuatkan namakan merubah segala macam atau ijarah, tapi akadnya adalah riba. Jelas ini Ali. Di buku ada kan? Ya. Murni ini pak Karena itu eh, Dewan Syariah Internasional bisa di yang mengeluarkan panduan tentang produk-produk bank pembangunan syariah melarang nasabah untuk membayar DP-nya kepada pemilik barang karena yang terjadi seperti tadi jadi riba Nah kalau seperti itu minta bang ini dulu mendatangi pemilik rumah tadi beli dulu. Minta DP dari kita jangan kasih. Ya. Setelah dibeli dia baru kita berikan DP ke bank tadi. Kira-kira bank ini mau atau tidak? Kata siapa tidak mau. Anda sudah nyoba atau belum? Hah? Coba. Jangan penakut ya, akhi. Ya, ya mau kami satu lagi takut, mau rumah takut. Nah, Gimana antum hidup? Sampaikan ke mereka, mereka tidak mau, tidak ada masalah. Ya, tapi sekurang-kurangnya anda sudah berdakwah menyampaikan yang benar. Tapi terkadang mereka mau. Saya sudah dua kali menemani beberapa menemani pengusaha dan untuk bekerjasama dengan bank syariah langsung ke kantor pusatnya bertemu dengan bagian syariahnya, komplain syariahnya, kepatuhan syariahnya, kita tidak persyaratan ini, ini buang, ini persyaratan denda riba. ini. Baik Pak, ini beli duluan Pak. Baik Pak, mau mereka? Masya Allah mau. Karena saya berbicara yang, ini adalah mahasiswa s 2 saya di Ibnu Khaldun. Kalau Anda tidak mau, lihat nilai Anda. Insyaallah. Tapi enggak juga. Ada juga sebagian orang yang ngerti. Memang mereka. Mereka sangat senang terbuka untuk syariah tadi. Yang penting berusaha. Jelas lah. Jadi kasus anda tadi sudah terjawab atau belum? Belum. Memang belum dijawab. Akad pembelian KPR dia KPR apartemennya ini adalah akad riba karena pinjaman dan pertama kan jual beli dengan bank syariah ini pinjaman jual beli bank kertasnya doang karena anda bayar langsung kepada developer nanti milik anda sekarang anda tahu dan bertobat kepada Allah makanya dari riba terjual apartemennya satu koma tiga atau satu saja kita siapa gampang biar banyak senang kita Siapa untuk mengajak kita makan siang bareng-bareng. Allah taala. Berkah koma 1,3 kan Saya dengar koma tiga dari awal. Satu M. Satu M dong oh, saya salah Allah salah. Ya 1 M. Terjual 1 M. Berarti untung berapa? Tiga ratus juta. Dibayar ke bank tadi sisa pinjaman 400 bisa 6 juta modal 200 bisa 400 ya kan tapi untuk 400 tentu kan Masya Allah Mabruk Mabruk Halal Halal Karena dari awal rumah ini milik Anda Walaupun sebagian dari harga rumah ini Anda, anda bayar dengan uang pinjaman riba. Status uang riba berbeda dengan uang curian. Kalau kalau uang curian tidak halal ini keuntungannya. Riba, orang yang memberikan pinjaman riba tadi setuju dia atau tidak, Itu dia atau tidak, itu maka sesuatu Anda halal. Yang tidak disetujui oleh Allah hanya persyaratan pertambahan bunga yang ini riba. Ini yang halal status boleh dengan anda halal. Bila sesuatu dengan anda halal, maka dampak keuntungannya adalah halal. Berbeda kalau anda curi uang orang atau korupsi atau atau curi uang istri atau istri dia yang suami. Lalu dikembangkan punya untung, sesen pun tidak halal. Harus dikembalikan kepada pemilik awalnya. Jelas? Alhamdulillah lumayan 400 ya. ya. Eh, Taufik insyaallah. Mabrur. Assalamualaikum Salam. Apakah boleh saya membelikan baju anak dari toko atau buku butik online dengan cara transfer uang dahulu baru kemudian baju dikirimkan ke rumah saya kalau tidak boleh bagaimana yang betul untuk beli baju online kalau sekedar sebagai pembeli dan anda tidak tahu bahwa dia orang ini pemilik barang atau tidak tapi anda beli saja ke dia kan tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tahu bahwa orang yang menjual ini sistemnya dia seperti yang kita jelaskan tadi malam. Di mana dia tidak pernah menjadi membeli bayar uang dahulu, beli dulu, baru dijual, sebelum dimiliki, barang sampai, waktu dijual. Atau tidak juga menjadi wakil seperti yang sekali lagi solusi ada solusinya. Jangan sekedar online, jual online, ya bank saja yang begitu ada selisih syarinya. Nah, pasar modal yang begitu rumit ada selisih ini. Kalau anda tidak tahu tidak ada masalah. Tidak ada masalah maka boleh anda beli dengan cara online pemerintah itu. Jelas. Bapak-bapak ada yang langsung. Waalaikumsalam. Kenapa? Sekalian. Ah. Eh, juga eh, prakteknya di sini. Ya, saya kalau melihat kamu eh, saya minta kata real. Ke? Kata real. Uang ke kemana? Ke Indonesia. Ini maksudnya ke siapa anda berikan uangnya? Ke perusahaan uang. Jadi sekalian Enggak, yang lain ada tahu ada ada di dalam buku? Ada? Bisa jawab? Ada. Ini mengatur adalah maaf terima kasih. Anda mengingatkan saya untuk menjelaskan tentang jual beli mata uang atau pengiriman uang. Berapa menit lagi tinggal saya? Capek nggak bro? Saya capek. Punya sebelas, kata dia saya capek. Antum capek nggak tuh? Enggak. Nah, jangan bohong, jangan bohong. Tidak boleh mengumpulkan antara bohong dengan ilmu. Enggak capek kan? Enggak capek terserah saya capek. Enggak. Kita cuma nambah sekitar 4 jam lagi. Semoga kuat insyaallah taala. Betul, penting permasalahan. Tapi nanti malam nanti malam antum bisa hadir mana kan ya? Di mana Mandakan? Dalam di mana? Di Dukan. Enggak, Al-Khur. Ya, Al-Khur. Al-Khur. Al-Khur. Bisa ke Madrid di Al-Khur di malam? Insyaallah. Tapi lebih penting lagi nih solusi syarat tentang investasi. Nanti kita coba jelaskan sekarang aja insyaallah cukup waktunya. Walaupun terburu-buru saya jelaskannya. Kalau kurang paham baca di tata haram melakukan modal di riba yang bagian tentang penukaran bukan riba yang hutang tapi riba jual beli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan az-zahab bil zahab wal fidda bil fidda ha wal burr bil burr wal sha'ir bil sha'ir wal tamr bil tamri wal milh bil milh yadan yadin sawa'an bi sawa'in فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد tapi rinciannya panjang saya kira anda lelah karena ini butuh keseriusan betul nanti insya Allah teman sabar aja ya jadi pertanyaan dulu saja pertanyaan apa tadi Angin uang ke Indonesia terus kat, mengirim kata real sampai Indonesia rupiah ya boleh atau tidak? Boleh. Sudah ada lagi yang lain? Ya. boleh. Ini tidak termasuk riba dengan syarat ketika anda sekarang menukarnya memang tidak anda terima uang kan? Tetapi anda terima dokumen penukaran uang sekian. Dokumen bank itu kekuatannya sama dengan uang. Tidak percaya anda? Percaya atau tidak? Karena hakikat uang itu dokumen yang diterima oleh bank sentral. Maka berbeda kalau dokumen ini dikeluarkan oleh pribadi atau individu. Kalau dikeluarkan oleh toko Indonesia saya nggak tahu di sini. Kalau oh, di Arab Saudi dilihat ada beberapa bagalah atau bakal Indonesia, toko Indonesia yang juga menerima pengiriman uang gelap. Ya, mereka keluarkan juga kwitansi, tapi nilai kwitansi ini tidak ada. Maksud saya tidak ada itu. Kalau dikuat oleh bank, itu kekuatannya sama dengan uang, karena uang itu trust money hanya kekuatan kepercayaan saja. Dan diakui oleh undang-undang negara tersebut, hukum negara tersebut berbeda dengan kalau disebutkan oleh individu bakalah maka tidak bisa disamakan kwitansi Anda terima kwitansi dengan terima rupiah tidak sama Berbeda kalau terima kwitansi dari lembaga keuangan yang diambil sebuah negara atau tidak. Jadi itu kan menukarnya tunai. Ya, Anda serahkan uang, Anda terima kwitansi dokumen. pengiriman wabillahi naik Atau gantian yang WhatsApp dulu? Atau menanya WhatsApp bagus? Nah. ke Anda. Eh, berbahaya Anda ini. Ini penting, penting. Bismillah. Ya, penting menanyakan betul. Untuk sekarang saya berikan uang real Qatar kepada Bapak. Sebentar. Pak, ini uang seribu real Qatar. Terus tolong kirim ke rekening Indonesia atas nama saya. Ini dia. Kursnya bagaimana? Sesuai pada saat itu. Lalu dia rebel. Lalu Anda akan transaksi. Ya. Kalau oh, seperti ini insya Allah nggak ada masalah. Ini dia mewakilkan kepada tolong diberinya fee atau tidak? Alhamdulillah, nggak mau anda fee. Kalau bukan teman mau, apa definisi teman dalam pandangan Anda Pak Agus. Semua yang hadir ini teman Anda atau tidak? Eh, berarti ganti semuanya. Eh, Masya Allah. Berikan kenyataan semua sehingga Anda memang gratis datang Nasihatnya paling mudah, ittaqillah wa laqad wasayna alladziina dalam kita bi kulli wa ikum taqwa. Sungguh telah mewasiatkan kepada Anda dan orang-orang semuanya agar bertakwa kepada Allah. Bagus, bertakwalah pada Allah, tolong berikan yang saya. Baik. Walhasil, kalau anda tidak menerima fee apapun juga boleh, ini wakil. Tapi kalau menerima fee juga boleh, tapi khawatir anda ditangkap oleh pemerintah Tapi dilarang atau tidak? Tidak, jangan. Tapi kalau tidak menerima fee tidak ada masalah wakil tak kalau terima fee, seperti sebagian makalah di Indonesia di Indonesia di Saudi Arabia ini yang terjadi dia bukan me, diwakilkan untuk mengirim tapi langsung dengan dia transaksi tulis langsung seribu berarti dua juta tiga juta dua ratus ya tiga juta dua ratus nih insya Allah tak nyampai memang nyampai dan lebih cepat memang tetapi ini mengandung unsur riba karena tukar menukar tidak tunai yang Anda berikan uang pada majlis tersebut, Anda terima uang di rekening Anda kapan? Tunai atau tidak? Besok. Kalau pakai net banking tunai atau tidak? Langsung masuk ke rekening dia. Artinya kalau dia ngecek langsung net rekening dia langsung masuk. Kalau ini bisa, minta dia duduk depan Anda dulu. Kalau dia titip uang saja nanti, ya udah nanti nggak masalah, nggak boleh. Karena berarti Anda ingin membisniskan ini khawatir nanti nanti ditangkap. Boleh, boleh. Kalau syar'inya tetapi dengan syarat jangan nih uang tengah jalan dia gituin. Ya. Kemudian nanti sore atau siang baru Anda lakukan transfer net banking. Ini tidak boleh. Karena tidak tunai. Siang Anda terima uangnya, sore baru terima dia uang. Tunai itu tidak namanya? Tidak. Kalau dia ingin kalau ingin ini Anda ingin jadikan investasi ya, jadi ingin sebagai profesi, caranya begini. Minta dia datang ke rumah Anda. Ya, sampai di rumah Anda tunggu. Saya lakukan net banking itu sekarang. Ya, kursnya sekian, setuju, setuju. Ini uang Anda ya. Ya, ya udah. Langsung klik OK, masuk ke rekening dia. Gitu kan? Ini halal segala mengkarnya dan boleh mendapatkan fee dari pendidikan ini Karena akadnya akad yang halal. Oh, saya tahu. Jelas Agus? Oh, banyak, WhatsApp banyak. Lanjut online dari udah ya Apalagi ini Assalamualaikum berbalik kepada soalan Pak Andi semalam pada subjek internet marketing. Bagaimanakah halnya dengan beli dari Amazon? Adakah mereka mempunyai stok atau tidak? Itu dari segi pembeli. Dan soalan kedua, jika sama dengan kasus Pak Andi sebagai penjual, apa solusinya? Pak Andi terima mana, mana Pak Andi? Andi Bogor. Tadi soalan pertama apa tadi? Panjang. Amazon bagaimana beli dari Amazon? Saya tidak tahu di Amazon bagaimana. Amazon punya stok barang atau tidak? Dia akadnya dengan perusahaan bagaimana dia? Tidak. Kalau tidak tidak sampul juga tidak gimana. Kalau kasus Pak Andi tadi ingin jadi syariah bagaimana Pak Andi? Sebagai wakil minta kesepakatan dahulu dengan si pemilik barang, produsen. Saya menjualkan nanti fee saya, dia silakan pembayaran kepada anda nanti tidak itu per pekan atau per bulan setuju setuju ini akan wakalah lah, tidak harus secara bayar cash setiap transaksi cash transaksi berarti ada jual dengan dia tidak halal jelas yang bertanya ini tak masih ada Hah? masih ada masih ada masih ada masih ada yang silakan silakan yang gantian. Syekh Zaki. Sudah sering kan? Syekh Zaki orang ayah Dua-duanya aja. Oh iya, tiga-tiganya, tiga-tiganya. Ya, langsung langsung langsung. Baik, maju bertiga-tiga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita mau memberitakan, kita dapat informasi dari kota-kota bahwa tanah di daerah tersebut akan naik harganya. Sebagai contoh, tanah Betul. Sudah ntar kalau dekat bandara kata siapa harganya naik turun. Ribut bisingnya ki. Anda mungkin bikin apa di bandara bising? Cetera yang masuk akal, masuk akal. Akan dibangun jalan tol itu mungkin. Iya. Terus. Ya, boleh, Terus. Jadi kita mengharapkan yang besar dalam hal ini. Ya. Antum beli sesuai terpenuhi akad hukum salah jual beli Bagaimana jual bisa atau tidak? Boleh. Karena Anda mengharapkan yang besar, tapi kemungkinan ada rugi besar. Mana kemungkinan? Terpenuhi rukun yang syari tadi tidak ada masalah. Jelas? Ya. Tapi insya Allah. Silahkan Pak Zaki. Dan ini tadi tadi bawa satu lagi. silahkan semacam-macam bawa Bapak. Salam. Assalamualaikum ya kurang SDB type iya, ah. ah kebetulan yang ada di ada satu bank BRI BRI riba iya. bukan syariah type terus untuk membuka harus punya rekening harus punya rekening di bank riba ini iya. baik Iya, iya. Ya. Iya. Fakta iya. Nah, karena punya saldo dua juta Iya. Tahun lalu pada saat pulang, saldo Bukan atau bertambah? Kurang. makan? Oh, masya Allah. Prestasi SDB-nya. SDB dan lagi. Baik. Terus. ini Agak berkurang. Ya. ya. Ini gak ada bunga, kan dimakannya. Oh ini bunga bangkai memakan uang dia. Ya. Kalau bunganya biasa dia memberikan uang. Iya, tapi bunga yang termakannya lebih besar kan? Baik, terus. Tuan Allah berfik Ini penting pertanyaan Allah berfik Yang jadi jawab lagi Tak kahli ke mana Syekh Ketika anda ingin buka rekening di bank konvensional atau bank riba Yang tidak ada pilihan Seperti tadi di sini ada umpamanya fasilitas SDB. Kita dapat box, di mana box ini Anda sewa untuk menyimpan benda-benda berharga ijazah, surat berharga, yang lain. Surat kawin nggak penting. Bawa. Oh iya, baik. Surat kawin bawa. Pokoknya surat-surat yang penting simpan di situ, akta tanah segala macam. Ya, Ini kebutuhan daruri, bisa dikatakan kedarurat. Bolehkah atau tidak ada berhubungan dengan bank riba ini? Dengan bank riba ini, semakin selagi masih ada celah, manfaatkan celah untuk syariah. Mana celah syariah? Ketika anda buka rekening, jangan buka rekening tabungan. Kalau pun rekening tabungan minta ketika disodorkan form formulir pengisian pembukaan rekening ada kan di pasal bahwanya bahwasanya salah satu pasalnya Anda pemegang rekening akan diberikan bunga. Jelas? Ini riba. Karena Anda menyimpan uang, meminjamkan uang kepada dia dan mendapat pertambahan, ini adalah riba. Maka sampaikan kepada dia, saya setuju semua syarat ini, tapi yang riba ini bunga saya, saya tidak setuju. Tolong coret. Mau nggak pegawai kedengaran? Dicoba pun nggak mau dia. Ya? Dia bisa, gak mau dia. Sistemnya default kata dia. Kalau untuk tabungan, tapi terkadang bisa saja. Kalau banyak itu dia bilang harta sistem default karena anda satu cuma dua orang. Coba anda sepuluh orang gantian hari ini anda A, besok B, besok C. Pusing dia itu. Udah sistemnya boleh sekarang. Berarti banyak permintaan. Mereka membuat itu kan karena perasaan permintaan. Kalau nggak ada dia diam dia bilang diam tiba semua sudah. Kalaupun dia tidak bisa, buka rekening giro. Rekening giro bisa. Dan ini bukan satu dua kasus, hampir semua bank dan ini di internasional pun rekening giro tidak ada pertambahan. Di Indonesia saja rekening giro yang ada pertambahan bunga. Dan ini adalah riba. Hah? Kenapa saya? Enggak. Kalau Indonesia rekening giro minta dia syarat mbak syarat item bahwa pemegang rekening mendapatkan bunga coret itu bisa jadi bisa dihapuskan dari sistem. Nah, buka rekening giro tadi yang dihapuskan sistem tadi. Saya pengusaha besar di Lombok namanya Bagaimana Pak? ya? teman dia kerja juga di perusahaan besar perusahaan besar nama siapa orang nomor sini nama sini itu kan Abdurrahman ah Abdurrahman yang ayah ya, Abdul Hizam Abdul Hizam satu lagi adik siapa namanya satu lagi adiknya siapa namanya ini dua orang Abu Abu Hizam dan Abu Abdurrahman eh. dia menanyakan sama dia benar dia dia developer besar kan ya, ya. developer besar dia punya rekening di bank developer nggak punya rekening di bank di di uh, bank besar apa tadi selain BNI apa lagi BUMN Mandiri Mandiri Mandiri oh gitu saat ya Sampai saya di, di, di Jakarta di Ustaz Alhamdulillah sudah bisa saya minta hapus coret yang persyaratan bunga tadi Mau, no, karena dia besar, nasabah besar Baik rekening giro maupun rekening tabungan bisa Sebagian mengatakan nggak bisa Karena dia nasabah kecil Akan ada alasan default dan lain-lain ya. Cara untuk membesarkan diri kalau kecil Ambil 10 orang, jadi besar dia <laughs> Ya, ya. Coba dulu minta minta dihapuskan yang tadi. Ya. Kalau dia tidak mau, saya buka rekening giro. Rekening giro peraturan internasional memang tidak ada pertambahan. Di Indonesia bisa untuk kalau rekening giro banyak kasus bisa semuanya bisa. Dengan demikian SDB-nya SDB tidak ada masalah karena akadnya sewa menyewa. Baik. Pada ya. Syekh. Ya, kan yang bilangnya bukan dari aplikasinya tadi, tapi kalau dari formulirnya tidak ada bunga, ternyata ada bunga dia tidak berani main-main. Kalau dia ngomong nggak ada masalah, ya kita hilangin, kita hilangin. Tapi kalau di sini dia akan ada bunga, anda bisa tuntut dia dan tidak berani dia main Seperti aplikasinya. Bila iya iya saja, tapi aplikasi ada tanda tanda juga maka tidak terlalu besar manfaatnya. Oh, Dalam kasus yang dia mengatakan iya tadi, bunganya ini baru disalurkan pada fakir miskin. Tapi kalau cuma Anda salurkan kepada fakir miskin atau kemaslahatan umum, akadnya masih riba, tetap dosa riba terus berjalan. Alhamdulillah ya, itu. Fadl Syekh Salis, ini siapa yang ketiga? Eh, Lomboki. Ayo. Saya orang tua. Saya orang tua. Ya, terus. Orang tua antum. Baik, topik kamu, ya butuh uang real. Butuh uang real Ya. Terus butuh uang real berapa butuhnya dia? seribu. Seribu. Sudah punya atau belum? Seribu yang Saudi. Ah, baik. terus? Sebenarnya orang yang Saudi juga butuh uang, uang butuh uang rupiah. Dia mau milih rupiah di transaksinya dia ngirimin kalau nggak salah tiga hari lalu dia mengirim yang, yang mana ngirim? Orang Saudi dulu ngirim? Ya. Jadi saya kasih dia Sebentar, dikirim dia real Indonesia, diterima Indonesia real atau rupiah? Rupiah. Saya kasih keluarga dia di rokok dalam bentuk rupiah sesuai dengan hari. Gak paham saya. Orang tua butuh real nanti. Ya. Kapan dirahnya diterima? Sama Ya. Di Mekah. Ya. Ah. Sekarang Anda tukar Mekah sekarang. Rupiahnya diserahkan sekarang. Ya. Terima realnya nanti kalau jadi berangkat haji. Ya. Kalau nggak jadi berangkat haji nggak jadi terima. Iya pasti berangkat tapi meninggal di jalan. Tapi itu bagus meninggal dalam keadaan ibadah bagus ya jangan astagfirullah dan bagus itu daripada meninggal dalam keadaan berdosa kan sehat baik tetapi ini tunai atau tidak tukar menukarnya tukar menukarnya tunai atau tidak nanti dia kalau jalan menerima dalam Iya, tapi kan sekarang kita ada sepakat dulu nanti realnya sekitar dua bulan lagi. empat hari lagi empat hari lagi itu yang namanya yang sunnah itu ya dan dia di tangan satu menyerahkan salah satu menerima walaupun sesuai dengan Dah, sudah atau belum? Ingin jadi ingin jadi syar'i? Ya juga. Baik. Caranya begini. Kali ini syar'i juga. Caranya saya pinjamkan Anda rupiah dahulu untuk keluarga Anda di Indonesia Lombok ya saya pinjamkan umpamanya dua juta lima ratus atau tiga juta lima ratus, jelas nanti ketika orang tua anda sampai di Mekah katakan kepada dia saya sudah pinjamkan keluarga anda 3 juta ratus, sekarang anda ingin bayar dengan real atau dengan rupiah dengan real saya bayar Berarti terjadi tukar menukarnya pada waktu orang tua Anda di situ. Ya, 3.500 berapa kurs per hari orang tua Anda terima uang dari dia di majlis itu berapa? Anda dikatakan 1220 real, terima 1020 real atau 1200 terus 1200 real. Jelas solusinya ini hutang piutang dan akad tukar menukarnya cash. hutang piutangnya minjamkan rupiah. Jelas? Nah, ini tidak ada riba, tidak ada manfaat. Kemudian ketika sampai di situ dibayar ditukar cash. Mana cashnya? Yang satu sudah Anda terima. Berarti di tangan Anda kan? Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Tahu hadis Ibnu Umar bagaimana? Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau menjual unta di pasar Madinah Terkadang dijual dengan harga dirham. Ketika dibayar oleh orang, bayar nggak tunai, dibayar dengan uang dinar. Terkadang dijual kesepakatan harganya dengan uang dinar. Ketika dibayar, dibayar dengan dir, dirham. Sekarang mengapa tidak ini? Kan mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dari Umar yang menanyakan pada ini, kata beliau, La ba'ta la ba'sa illa an tatafarraqa bainakum syai'. Boleh itu dilakukan. Berarti sekarang dipinjam e, jual beli dengan dirham umpamanya e, sepuluh ribu dirham satu ekor unta. Sekarang berarti dalam hak saya sepuluh ribu dirham. Ketika dibayar dia ingin bayar dengan dinar. Dinar di tangan dia. Hah? Dan tangan-tangan saya adalah dia dirham. Jadi saya, saya tukarkan dinar dan dirham ini, saya ambil dinarnya. Pada waktu itu juga nggak boleh bisa melainkan sudah saya terima uangnya. Ini boleh. Jelas ya? Solusinya jelas? Baik. Eh. Kasihan orang tua anda Mau haji anda kasih riba dia karena tidak tahu. Tahu tidak tahu tapi berdosa atau tidak buat riba? Harusnya bertanya dulu. Tapi sekarang bagaimana kasusnya sudah? Kasusnya bagaimana? Sudah terjadi seperti tadi. Soal sudah terjadi Allah Taala. Karena riba jual beli berbeda dengan riba utang piutang. Riba utang piutang, riba deng itu berdampak kepada manfaat setiap pihak. Allah Taala Sorbatnya hanya begitu saja. Hmm? Kecuali kalau anda ingin juga serahkan lagi rupiahnya dia, ambil real, uh, ambil dulu rupiah anda, serahkan real ke dia, kemudian sekarang baru buat akad tukar menukar tunai. Oh itu. Ya WhatsApp dulu atau SMS dulu Ya, sebenarnya WhatsApp dulu. Ya. Bentar, ya, yang WhatsApp apa ini? Baik. Baca, baca. Atau anda baca aja. Ustaz, teman saya bekerja di sebuah pabrik samar. Itu satu-satunya penghasilannya yang ia miliki. Jika saya berkunjung dan disiapkan hidangan, apakah halal atau haram untuk dimakan? Maaf, mikrofon satunya mohon didekatkan. Tidak masuk speaker di atas fatwa. Eh, yang mana ini yang mau didekatkan? Eh, ini. Kasihan ibu ya. Kalau ada salah seorang anggota keluarga kita yang melakukan di tidak halal ini karena akan ijazah tidak halal bekerja di pabrik sama ya, maka gaji tidak halal kita jalan ke dia bagus tapi bawa air dan makan dari rumah sendiri bawa air dan makan bawa korma Apa hukum menerima sumbangan dari seorang bank representatif dalam hal ini bank profesional yang mana sang donatur meminta agar logo bank dipasang pada event yang ia sebut tersebut tidak boleh kecuali event ini untuk kemaslahatan umum seperti untuk pembuatan jalan umpamanya tapi kalau untuk event olahraga dan tidak boleh Di sini tidak semua ibu-ibu yang berjualan makanan hanya untuk keuntungan pribadi. Kita yang membeli juga merasa terbantu. Kalau seandainya kita memberikan bahan masakan yang diperlukan dan teman kita mau memasak untuk kita dan kita menerima upah, memberi upah dari tetangga yang dikeluarkan, apakah ini boleh? Seperti kita katakan kemarin, al muslimu na'ala syuruti. Para muslim itu memenuhi persyaratan. Bukankah bisa istri yang datang sebagai pendamping suami bukan sebagai pekerja? Sebagaimana suami tidak boleh kerja sampingan bikin kue, istrinya juga tidak boleh kerja sampingan bikin kue. Kalau ingin datangkan pembantu yang memang kerjanya bekerja, memiliki apa? pun Jelas ini? Hah? Walaupun saling menguntungkan Bukan semua saling menguntungkan itu menjadi haram Seperti riba yang saling menguntungkan Seperti zina yang saling menguntungkan tadi juga Jelas? Karena banyak ya Ustaz Di sini banyak prakteknya Prakteknya banyak Iya yang kita orang juga butuh itu ya, Orang juga Iya ya, tidak Alasan halal itu orang butuh Janda juga butuh ditemani Iya atau tidak ya? Iya. Ya, ya, Masya Allah. Hafal juga kalau itu. Tapi apakah halal menemaninya dengan nikah halal? Sekian. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya nah, itu saja. Hartanya halal. Karena tidak berdampak, tidak berdampak kepada hartanya, tapi ada dosa melanggar persyaratan. dan biasanya tidak berkas seperti saya tahu. Dan dilihat juga banyak banyak masih beberapa mahasiswa. Ya, ada mahasiswa ada juga orang Indonesia yang tidak halal kisahnya tadi. Terkadang malah rugi. Ada mahasiswa sekolah di Mekah. Dia mempunyai hamlah, akhirnya dia deportasi dan sebenarnya tidak selesai. Karena ditipu dan hutangnya banyak, deportasi dia. Gitu. Ini menunjukkan tidak berkah. Nanti ada investasi mana? Usahanya di studi oleh negara tersebut bisa kita dilakukan bekerja asing. Enggak ada masalah. Baik. Baik. Sudah cukup ya kasusnya mulai. Ya bisa dilakukan. Banyak di antara anda yang memiliki kelebihan dana, pusing aja saja mana. Ya, atau ada tapi khawatir kalau atau tidak. Baik. Demikian. Assalamualaikum